Kita masih mengkaji ya, mempelajari tentang sifat neraka. Dan yang kita bahas sekarang adalah penghuni neraka dan kejahatan mereka. Ya, jadi yang kita bahas adalah siapakah penghuni neraka itu? Karena para ulama rahimallahu taala membagi dua kelompok. Para penghuni neraka itu ada dua kelompok. Yang pertama, penghuni neraka yang kekal di dalamnya tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Di kelompok pertama, mereka yang kekal ahlun ahlun nar yang kekal khalidina fiha abada selama-lamanya disiksa di dalamnya tidak akan keluar dari neraka tersebut. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah para penghuni neraka yang disiksa di dalamnya dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala maka nanti akan diambil atau akan diangkat dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka ini adalah orang-orang mukmin yang pendosa besar. Orang yang bertauhid tapi dia berbuat fasik. Orang yang masih dalam hatinya ada benih keimanan dan ada ketauhidan tetapi dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak sampai kufur tidak sampai mengeluarkan dia dari dari, dari eh, dinul Islam ya dari agama Islam. Ini, ini dua kelompok. Adapun tentang kelompok yang pertama yaitu para penghuni neraka ahlun nar khalidina fiha abada yang mereka itu selama-lamanya berada di neraka kekal di dalamnya dan tidak akan keluar ataupun binasa yaitu orang-orang kafir dan orang musyrikin jadi para penghuni neraka yang kekal selama-lamanya tidak akan keluar dari neraka adalah yang pertama orang-orang kafir dan orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 36. Qala Allah Ta'ala والذين والذين كذبوا بآياتنا wastakbaru anha dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya, di antara sifat orang kafir dan orang musyrik dalam ayat yang mulia ini adalah istikbar. Ya. Wa kadzdzabu yaitu yang pertama menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendustakan ayat-ayat Allah. Ini ciri khas orang-orang kafir, mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Qur'aniyah khususnya. Dan juga dia menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman. Mereka lah yang akan menjadi penghuni neraka hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya. Kalau mendengar di dalam Al-Qur'an atau membaca lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an, kalimat dalam Al-Qur'an kata-kata khalidina fiha, khalidina fiha abada itu artinya kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dalam surat Al-Anbiya ayat 99 qala Allah taala law kana haula'i alihatan ma waraduha ya law kana haula'i alihatan ma waraduha andai kata berhala-berhala itu tuhan tentulah mereka mereka ini orang kafir dan orang musyrik yang menyembah berhala tidak masuk neraka wa kullum fiha khalidun dan semuanya Semuanya di sini adalah mereka orang kafir dan juga sesembahan mereka ya khalidi apa khalidun akan kekal di dalamnya, kekal dalam neraka. kekal selama-lamanya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ya ayat 74. Qala Allah taala, "Innal mujrimina fi 'adzabin jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang berdosa Berdosa di sini adalah yang melakukan dosa yang besar yang bisa mengeluarkan orang dari dinul Islam. Kufur, menjadi kafir, menjadi musyrik. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang kafir dan orang musyrik kekal di dalam azab neraka jahannam. Ya, nah dalam eh, surat yang mulia ini Az-Zukhruf jelas itu mereka kekal di dalam azab neraka jahannam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain yaitu Fatir ayat 36. Qala Allah Ta'ala, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha." Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam, Bagi mereka neraka jahannam. mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Fatir ayat 36. Jadi uh, ahlu tafsir dalam tafsirnya ya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini mereka mengatakan bahasanya orang-orang yang disiksa dalam neraka jahanam tidak dibinasakan tidak dimatikan itu orang-orang kafir tapi mereka di antara hidup dan mati disiksa dengan siksaan akan tetapi nanti kalau orang-orang yang bertauhid di kalangan orang beriman dia berdosa besar masuk neraka ada sebagian ahlu tafsir atau para ulama mengatakan mereka dibinasakan dalam waktu tertentu nanti akan diangkat dan dilemparkan ke dalam sungai kehidupan maka mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya kecambah atau biji yang tumbuh itu ya ada sebagian yang dimatikan kata uh, ahlu tafsir ya, antaranya adalah Ibnu rojab ya, dalam keterangannya kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain tentang Eh, penghuni neraka yaitu orang kafir dan musyrik mereka kekal di dalamnya ini Al-Baqarah ayat 39 qala Allah taala walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka itu penghuni neraka hum fiha khalidun mereka kekal di dalamnya diingat ya tadi setiap ayat di ujungnya kata-katanya khalidun hum fiha khalidun ya itu menandakan mereka kekal selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari neraka dalam ayat yang lain ayat yang tegas sekali dalam surat Al-Baqarah 161 162 qala Allah taala innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat dari Allah. Laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu. Maksudnya mereka dalam neraka dan dilaknat oleh Allah selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adzab. Ya, dan mereka tidak diringankan siksaan ya sedikit pun ya, tidak akan diringankan siksa dari mereka walahum yungzarun dan tidak pula mereka diberi tanggung kekal di dalamnya dalam neraka juga siksaannya tidak diringan tidak diringankan sedikit pun nah dalam ayat yang mulia ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan bolehnya melaknat orang-orang kafir. Malah ini sebagian jumhur ulama melaknat orang kafir secara umum. Secara umum. Am. Boleh kita melaknat orang kafir karena pernah Umar bin Khattab dalam doanya melaknat orang-orang kafir dalam riwayat. Tapi secara umum dilaknat ya. Kufar, Yahud, wan Nasara, wal Majus, wa kullu kafirin boleh dilaknat secara umum. Adapun ketika melaknat secara individu, secara ta'yin, maka terjadi perbedaan ulama. Ada dua pendapat yang mengatakan sebagian dibolehkan secara individu. Ada riwayat sebagian sahabat yang melaknat orang-orang e, kafir secara individu. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak tahu bisa jadi dia itu akan bertobat sebelum nanti uh, ajal tiba dan dia akan termasuk orang muslim. Nah, itu apa pendapat yang kedua tidak boleh melaknat secara ta'yin, secara individu. Tapi kalau secara umum itu sudah jumhur ulama sebagian besar membolehkan kita melaknat orang kafir seluruhnya. Ya, orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, apa Buddha, Hindu kita laknat secara umum. Ini boleh dengan dengan ayat ini ya ini kan wa ma tuwahum kufarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in jadi mereka itu dilaknat Pak masyaallah naudzubillah jadi mereka ketika meninggal dalam keadaan kafir dilaknat oleh Allah malaikat dan seluruhnya dan kata-kata di sini adalah khalidi khalidina fiha nah ini ya istidlal maksudnya yang dituju di ayat ini adalah mereka kekal di dalam laknat itu. Laknat di sini adalah siksaan karena mereka meninggal dalam keadaan kufur tidak bertobat ya sudah khalidina fiha di dalam neraka selama-lamanya ya, jadi kalau nanti mendengar ketika imam membacakan salat, ketika baca Quran melewati kata khalidina fiha ini menandakan ancaman atau siksaan orang-orang kafir kekal kekal selama-lamanya khalidina fiha abada kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 63. Qala Allah Ta'ala At-Taubah ayat 63. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Zalikal khizyul 'azim. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya maka sungguhnya neraka jahanamlah baginya khalidan fiha dan dia kekal di dalamnya. Zalikal khizyul azim. Itu adalah kehinaan yang besar. Ya, tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya. Ingat, orang-orang yang yuhadidillah wa rasulahu. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sudah jelas dengan bukti yang nyata. Kemudian menentang disebutkan dalil Quran menentang Sebagian hadis yang sahih menentang. Ingat Allah mengancam dengan apa? Lahu naru jahannam. Mengancam dengan neraka jahannam baginya khalidan fiha dia kekal di dalamnya. Kadang ayat ini para ulama mengatakan tidak boleh mengingkari ayat eh, al Al Karim. Tidak boleh menentang hukum Allah sedikit pun. Dan siapa menentang Allah dan Rasulnya maka masuk ke dalam ayat ini. Dapat ancaman ayat ini, Pak ya ini enggak tidak main-main nah, langsung di dalamnya na lahu naru jahannam ini dia mereka untuk mereka neraka jahannam siksaannya dan mereka kekal di dalamnya ya Kemudian ayat yang lain <clears throat> ya dalam surat At-Taubah ayat 17 ya surat At-Taubah ayat 17 qala Allah taala ma kana lil musyrikiina ay masajidallahi syahidina ala ala anfusihim bil kufri tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka apa sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Ulaika habitat a'maluhum. Nah, itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Itulah orang-orang yang amalnya itu terhapus, amalnya uh, gugur. Wa finnarihum khalidun. Dan mereka itu kekal dalam neraka. Ya orang-orang kafir meskipun berbuat baik sebaik apapun atau sebanyak apapun di dunia maka tidak berguna di sisi Allah. Allah mengatakan ulaika habithat a'maluhum. Mereka itu ya apa? Orang-orang yang amalnya gugur, sia-sia. Ya, jangan terpukau dengan kebaikan orang-orang kafir. Sebaik apa orang kafir berbuat apa, berbuat uh, kebaikan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaikan uh, debu yang berterbangan. Jadi jangan kita menganggap mereka itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah atau mendapat pahala. Tidak boleh. Makanya tidak boleh mengucapkan kepada mereka jazakallahu khairan katsiran. Enggak boleh. Ya, ketika dia berbuat baik kepada kita jangan ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kau dengan pahala yang lebih baik. Enggak boleh karena mereka ulaika habitat amalum Mereka amal-amalnya terhapus gugur karena mereka orang kufur tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itulah yang menjadikan amal seseorang itu diterima oleh Allah ya dengan adanya tauhid maka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tauhid ya kufur, musyrik, maka amalnya itu jelas gugur. Ya, maka ini dan di samping gugur mereka dalam neraka selama-lamanya. Ya, mereka dalam neraka di dalam neraka selama-lamanya. Nah, juga ketiga di sini para penghuni ya, neraka orang-orang kafir musyrik itu kekal di dalam neraka maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung Al-Aziz ya, Ali jabbar menjelaskan bahwa azab neraka itu juga tetap kekal bagi mereka. Ya, ya, ya. mereka kekal di dalam neraka berarti azabnya juga kekal selama-lamanya azab Ya bukan berarti hanya diam di dalam neraka. Kemudian suatu saat azab itu diringankan atau juga azabnya diangkat, tidak mereka jadi penghuni neraka selama-lamanya juga di samping itu azab neraka itu juga tetap kekal bagi mereka mereka disiksa terus menerus tanpa henti Pak ingat dalam ayat yang tadi yang sudah kita lewati kata-kata la yukhaffafu anhumul azab ini Masya Allah la yukhaffafu anhumul azab ini harus diingat Pak ya apa tidak akan diringankan siksa bagi mereka Masya Allah tidak ada tidak akan diringankan sekejap pun nanti akan disebutkan di sini saking beratnya mereka disiksa maka mereka ingin keluar ingin keluar dari neraka pak saking apa beratnya penderitaan siksaan yang mereka apa eh, terima maka mereka ingin keluar dari neraka tapi mereka nggak bisa keluar wama hum bikharijina minha mereka sekali-kali tidak bisa keluar tidak dapat keluar daripada dari neraka tersebut nah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ya, surat Al-Maidah ayat 37 tentang bahwasanya siksa mereka itu kekal selama-lamanya. Siksaan mereka selama-lamanya kekal. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 37, "Yuriduna ayakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha." Mereka ingin keluar dari neraka. Nah, mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya walahum adzabum muqim dan mereka memperoleh azab yang kekal. Nah, kata-kata yang terakhir ini yang dituju ya, ya istidlal atau pendalilan yang dalam ayat ini yang berkaitan dengan eh, apa? maudhu atau dengan judul mereka kekal siksa mereka dengan kata-kata walahum dengan ayat ya firman Allah walahum adzabum muqim. Mereka memperoleh azab yang kekal. Nah ini, muqim, Bapak kita tahu kita di sini istilah bahasa Arabnya muqimin. Tetap bukan uh, ziarah. Jadi mukim. Mereka disiksa dengan adab yang kekal selama-lamanya. Nah, berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang mulia ini dalam surat Al-Maidah ayat 37. Di ayat yang mulia ini ya, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 22. Ayat ini surat Al-Maidah ya yang tadi saya bacakan ya mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali tidak dapat keluar daripadanya dan mereka memperoleh azab yang kekal. Semakna dengan surat Al-Hajj ayat 22. Qala Allah Ta'ala, "Kullama aradu ayakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, lantaran penderitaan yang mereka dapatkan niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya nah ya uidu fiha mereka ingin keluar Pak karena konsiksaan terus bertubi-tubi setiap detik setiap saat nggak diringankan ditambah terus ditambah maka mereka ingin keluar ya tatkala mereka ingin keluar dari neraka maka dikembalikan ke dalamnya ini surat al-hajj ayat 22 Kemudian Ibnu Katsir Allah taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 37 yang tadi beliau mengatakan begini Para penduduk neraka, orang-orang kafir dan musyrik, mereka menginginkan keluar ya dari neraka. Mereka ingin keluar dari siksa yang sangat keras, siksa yang sangat menyengsarakan, yang sangat menyakitkan. Mereka ingin ingin keluar tidak tahan. Akan tetapi mereka tidak dapat keluar dari neraka tersebut. Tidak ada jalan untuk keluar dari dari tempat itu. Maka ketika mereka katanya dalam kata Ibu Kasih mereka berlomba-lomba naik ke atas. Ya. Mereka berlomba naik ke atas supaya agak eh, agak ringan azabnya. Fasaru ala a'la jahannam. Kata Ibu kasir maka ketika mereka tatkala ada di permukaan jahannam, Darabathum az-zabaniyah bil maqami al-hadid. Fayarudduhum ila asfaliha. Nah ini. Ada tatkala ketika mereka ada di permukaan kan enggak tahan dengan siksaannya Pak kata Ibu Katsir mereka berbondong menaik ke atas kalau Allah alam bagaimana mereka bisa ke atas tapi yang jelas kata Ibu Katsir darabathumul zabaniyah maka ketika itu dipukul oleh malaikat zabaniyah Dipukul oleh mereka sebenarnya dengan makomi yaitu dengan martil atau dengan cemeti dari besi. Dipukul kemudian dikembalikan lagi ke bawah neraka. Ya, fayarudduhum ila asfaliha walahum adzabun muqim dan bagi mereka azab yang kekal. Ya, tentang ini jadi mereka ingin keluar Begitu mereka sudah menggapai di permukaan neraka nggak bisa keluar. Kemudian dipukul oleh malaikat Zabaniyah dengan cemeti dari maqami dari hadid dari besi dikembalikan lagi ke dasar neraka itulah mereka setiap saat begitu maka Allah mengatakan walahum adzabun muqim sudah mereka mendapatkan siksa yang kekal semalamannya tidak ada henti maka Ibnu Katsir mengatakan maksudnya muqim daimun mustamir la khuruj lahu minha wala mahidu lahum anha mereka mendapat azab selama-lamanya mustamir, terus menerus, tidak akan keluar daripadanya, tidak akan bisa keluar dari neraka dan tidak bisa mereka menghindar dari azab neraka. Nauzubillah, nasallallahu alaihi Apa ya, ya? Jadi mereka terus menerus mustamir dalam siksaan. Tidak bisa mereka menghindar dari azab tersebut tidak ada tempat untuk menolong pada waktu itu hanya penyesalan dan penyesalan eh, dan penderitaan yang ada maka ketika menafsirkan ayat yang mulia ini Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang mulia Pak sebagai hadis yang harus diingat kadang jarang kita mendengarnya ya. tapi ini hak hadisnya riwayat Muslim dan An-Nasa'i hadis sahih dari dari jalur apa jalur riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta birrajuli min ahli an-nar fayaqulu lahu ya ibnu adam kaifa wajadta madja madja'aka katanya akan didatangkan seorang laki-laki dari ahli neraka pada hari kiamat didatangkan sudah masuk neraka kemudian didatangkan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fayuqul fayuqadul lahu kemudian dikatakan kepadanya wahai anak Adam bagaimana engkau eh, bagaimana keadaan tempat tinggal? maksudnya bagaimana tempat eh, tempat kembali kamu itu di neraka bagaimana keadaannya apa yang engkau dapatkan di sana fayaqul Berkata laki-laki itu depan Allah, Allah yang langsung mengajak bicara. Syarru syarru maqja katanya. Sejelek-jelek tempat tinggal ya Allah, sejelek-jelek seburuk-buruk tempat tinggal, tempat kembali. Kemudian ya Rabbi fayaqulullah taala. Ini sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang itu, "Hal tufdi biqarabil biqarabil ardi dhahaban?" Ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apakah kamu mau menembus ya siksaan yang ada ini dengan emas sepenuh bumi mau ditebus silahkan intinya kalau ada kalau engkau punya emas sepenuh bumi bisa ditebus siksaanmu itu maka dia mengatakan fayakul na'am wa ya rob iya wahai Tuhanku ya wahai apa na'am ya fayakul Allah ta'ala jika seandainya aku punya emas penuh bumi, aku akan tebus dengan itu supaya bisa keluar daripada azab neraka itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadabta kamu berdusta. Qad sa'altuka aqalla ya aqal min dzalika falam taf'al fayu'mar bihi ila nar. Kamu dusta kata Allah. Dan sungguh aku telah meminta kepadamu sesuatu yang ringan dari itu. Aku sudah meminta kepadamu ketika di dunia lebih ringan daripada itu, lebih ringan daripada emas penuh bumi. Apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah lebih ringan. Aku sudah minta kepada kamu untuk sholat berjamaah, untuk sholat lima waktu, untuk zakat lebih ringan daripada itu. Kamu nggak mau mengerjakannya. Fayu'mar bihilanar maka diperintahkan supaya dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dan nasai Hadis itu sahih Pak Imam Muslim, Nasai. Jadi akan datang seorang laki-laki pada hari kiamat. Ya, bayangkan bagaimana kalau itu kita. Nasallahu alaihi Bayangkan Ibu, bagaimana kalau itu kita? kemudian oleh Allah diambil dari neraka kemudian ditanya ya wahai ibnu adam wahai bagaimana keadaanmu bagaimana tempat tinggalmu sekarang itu maka dia mengatakan ya Allah syarru matja seburuk-buruk tempat kembali ya Allah maka maukah engkau tebus ya siksaanmu itu yang sekarang itu dengan emas penuh bumi enggak enggak enggak punya dia emas waktu itu maka Naam pingin dia menebus dengan dengan emas penuh bumi Allah mengatakan dusta Sungguhnya aku sudah meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan dari hal itu dan yaitu hanya untuk bersyahadat, mengakui Allah sebagai yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, salat, berjamaah di masjid lagi-lagi, zakat, umroh, haji lebih ringan. Maka engkau maka engkau tidak mau mengerjakannya. Maka fayumar maka diperintahkan supaya diseret dan dimasukkan dalam neraka. Nauzubillahi Nah, ini ya tentang Bagaimana nasibnya orang-orang kufar, orang musyrik yang mereka mendapatkan kesengsaraan, siksa yang bertubi-tubi, yang tidak henti-hentinya, penderitaan terus-menerus, tidak ada hentinya. Khalidina fiha. Ingat Pak, siksa neraka khalidina fiha bagi orang kafir dan musyrik. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dalam surat Al-Maidah tadi siksaan bagi penduduk neraka khususnya orang-orang kafir dan musyrik itu selama-lamanya disiksa. Kemudian ayat yang lain yang mengabarkan bahwasanya siksaan mereka itu kekal tanpa henti. Jadi kalau ada pendapat orang-orang disiksa neraka akan akan diistirahatkan sejenak, tidak ada, Pak. Ya kalau orang-orang yang bertauhid, jelas mereka akan dapat keringanan dengan syafaat dari para dari Nabi Alaihi Wasallam dan para malaikat dan juga dari kaum muslimin yang lainnya. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim tentang masalah syafaat itu, ya, masalah syafaat itu. Kalau orang kafir tidak ada. Mereka selama-lamanya di dalam siksa yang kekal. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 52, "Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun." Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik yang zalim ini, inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman, sungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ya orang-orang yang zalim itu orang musyrik Zuqu adzabal khuldi Rasakanlah oleh siksaan yang kekal Khuldi Ya Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun Kamu tidak diberi balasan melainkan apa yang telah kamu kerjakan Ya, jadi mereka eh, apa merasakan siksaan yang kekal terus-menerus tanpa tanpa henti. Itu dalam Al-Qur'anul Karim ya, dalil-dalil di mana yang menunjukkan tentang orang-orang kafir, orang musyrik kekal dalam neraka selama-lamanya, khalidina fiha. Kemudian juga siksa mereka kekal tanpa henti, tidak akan diringankan sedikit pun ataupun tidak akan diangkat siksa itu dari mereka Kemudian dalam hadis yang sahih sekarang hadis dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannah al jannata wa ahlun nar wa ahlun nari an nar thumma yaqumu muadzin bainahum jadi para penghuni surga akan dipersilahkan masuk surga. Ya, kalau sudah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian yang menyeru berdiri, ada seorang penyeru berdiri di antara mereka. Seraya berkata, "Ya ahlun nar, la mautu wa ya, wa ya ahlul jannah la mautu khulud," katanya. Wahai para penghuni surga, tidak ada lagi kematian, tidak ala, tidak ada lagi maut, kematian tidak ada lagi. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian, yang ada adalah kekekalan selama-lamanya kalian. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dari riwayat yang lain dari jalur dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li ahli jannah ya ahli jannah khuludun la maut wa li ahli nar ya ahlan nar khuludun la maut Hadis riwayat Imam Bukhari. Dikatakan kepada penghuni surga nanti, wahai para penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Dan kepada penghuni surga, kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, akan kekal, tidak ada kematian. Jadi tidak ada kematian, sudah kekal kalian selama-lamanya. Kalian disiksa dalam neraka tidak hidup, tidak mati. Ya, jadi apa eh, dalam keadaan sakit terus-menerus ya, dalam keadaan penderitaan. Nah, ungkapan ini diucapkan ketika al-maut atau kematian itu disembelih. Jadi nanti al-maut itu akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Idza sara ahlul jannah ila jannah wa ahlun nar ila ahlun nar" ya, ji'u bil maut hatta yaj'al hatta yaj'ala bainal jannah wan nar thumma yadbah. Nah, di sini ya. Apabila penghuni surga sudah ke surga, penghuni surga sudah masuk ke surga dan penghuni neraka sudah masuk neraka, sudah. Didatangkanlah al-maut dan diletakkan antara surga dan neraka. Nanti al-maut akan diwujudkan oleh Allah. Jadi kematian itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amal saja yang kita tidak bisa melihatnya akan diwujudkan dari timbang di mizan. Nanti maut ini Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan itu se, uh, di, apa, berwujud seperti apa? Uh, kibas apa uh, kambing, kibas yang besar warnanya putih. Kemudian kalau maut diletakkan ke surga dan neraka, kemudian disembelih. Tidak ada kematian. Sudah disembelih, maka ada penyeru, ya, tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian. Maka di sini disebutkan jika seandainya ya penghuni surga maka akan bertambah gembira di atas kegembiraan dan penghuni neraka akan bertambah sedih di atas kesedihan ya sudah kematian atau al maut disembeli dan orang penduduk, penduduk surga melihat maka dia bertambah gembira karena mereka akan kekal di dalam kenikmatan dan penghuni neraka dia akan sedih semakin sedih karena mereka nggak akan keluar dari neraka selama lamanya nggak ada kematian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Imam Bukhari dari Jarur Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-maut kematian didatangkan pada hari kiamat seperti kambing kibas yang putih ya putih kemudian diletakkan di antara surga dan neraka pada saat itu dikatakan wahai penghuni surga tahukah kamu sekalian apa ini mereka memandang dan mengamati kemudian menjawab ya itu adalah al-maut Dikatakan uh, dikatakan lagi wahai penghuni neraka, apakah kamu sekalian tahu apa ini? Mereka mengamati para penghuni surga apa neraka mengamati dan memandang. Kemudian menjawab, "Iya, itu adalah al-maut, kematian." Kemudian diperintahkan supaya al-maut itu disembelih, yadbah. Kemudian dikatakan, "Wahai penghuni surga, kekal tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka kekal, tidak ada kematian. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang mulia dalam surat Maryam ayat 39. Qala Allah Ta'ala, "Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Ya Rasul, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini sudah membacakan hadis tadi, membacakan ayat yang mulia ini dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, telah terputus kematian dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Nah, ya, jadi nanti kematian itu akan disembelih. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan kematian seperti seekor kambing kibas yang berwarna putih dan disembelih di antara surga neraka. Orang surga melihat tambah bahagia. Orang neraka melihat ketika kematian disembeli, intinya tidak ada kematian sudah di sana. Maka akan bertambah sedih dan sedih. Ya Allah, tambah sedih dan menyedihkan. Dalam hadis yang lain, dalam uh, hadis riwayat Imam Tirmizi dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan marfu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa idza kana yaumul qiyamah utiya bil maut kal kabshi al eh, amlah ya jadi sini sebutkan apabila hari kiamat itu akan didatangkan eh, al-maut kematian seperti kambing kibas yang putih dan diberhentikan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Ya, disembelih. Sementara para penghuni eh, surga dan neraka melihatnya. Andai kata ada orang yang bisa mati karena kesenangan, maka orang-orang di surga mungkin akan mati karena gembira. Dan andai kata ada orang yang mati karena kesedihan, maka penduduk neraka pasti mati karena kesedihan. Tapi mereka tidak akan binasa. Mereka tidak akan mati ini seandainya. Kalau ada orang itu mati karena kegembiraan, karena kesenangan, maka penghuni surga itu sudah berhak untuk mati. Saking apa? Saking gembiranya luar biasa. Yafrah dalam siswa hadis disebutkan di sini mereka farhan li, li apa? Farhan lima apa? Lima ta ahli ahli jannah. Uh, jika seandainya mereka meninggal dalam keadaan gembira, maka lebih berhak penghuni surga. Mereka dalam keadaan farah apa gembira sekali. Tapi mereka nggak akan binasa karena kematian sudah disembelih. Tidak ada kematian pada hari kiamat. Nah, itulah para apa namanya? <clears throat> penghuni neraka selama-lamanya yaitu orang kufi apa kufar, orang kafir, orang musyrik dan orang munafik tentunya. Ya, munafik al intiqad ya, mereka selama-lamanya di dalam siksa neraka jahanam mereka kekal di dalamnya kemudian <clears throat> jika apa para penghuni neraka itu mereka tinggal di dalam neraka ya orang musyrik maka neraka itu adalah menjadi tempat tinggal mereka selama-lamanya ya, jadi neraka itu neraka jahanam menjadi tempat tinggal orang-orang kafir dan orang musyrik selama-lamanya. Itu tempat tinggal. Ketika orang-orang kafir dan musyrik itu kekal di dalam neraka, itu berarti bahwa neraka itu adalah tempat tinggal dan tempat menetap bagi mereka. Sebagaimana surga adalah tempat tinggal yang permanen bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 151, "Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadh dhalimin." Tempat kembali mereka orang-orang kafir dan musyrik ialah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 8, "Ulaika ma'wahumun rubi bima kanu yaksibun." Mereka itu tempatnya ialah, ialah di neraka sebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kata ma'wa itu tempat tinggal. Tempat tinggal mereka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain Al-Ankabut ayat 68. Qala Allah taala laisa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Neraka itu tempat tinggal yang akan menguasai urusan para penghuni neraka. Jadi mereka akan dikuasai oleh uh, api di dalamnya, siksaan di dalamnya. Kalau Allah Taala ma'wakumun nar, tempat kamu ialah neraka. Tempat kamu di sini adalah orang-orang kafir, neraka. mau maulakum, dialah tempat pelindung. Ini sebagai penghinaan, ya tidak ada tempat pelindung untukmu hai orang kafir, orang musyrik kecuali hanya di neraka. Itulah siksaan kamu. Neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahasbuhu jahanam wala bi'sal mihad maka cukuplah balasannya neraka jahanam dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya dalam surat Al-Baqarah ya Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sad maaf ayat 55 sampai 56 kalau Allah taala hada wa inna lidh-dhagin hada wa inna lidh-dhagin la syarra ma'ab beginilah keadaan mereka dan sungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad neraka jahannam yaitu neraka jahannam tempat kembali mereka yang mereka masuk ke dalamnya maka amat buruklah jahannam itu sebagai tempat tinggal itu ya jadi mereka orang-orang kafir itu akan selama-lamanya bertempat tinggal mukim di dalam neraka jahannam kemudian dosa-dosa dosa yang terberat yang menjadikan orang-orang jadi kekal dalam neraka. Jadi dosa-dosa apa saja yang menjadikan seseorang menjadi kekal dalam neraka, Pak? Dosa apa saja? Nanti kita sebutkan di sini. Ya, dalam Al-Qur'an itu sangat panjang lebar menerangkan tentang dosa-dosa orang-orang yang kekal di dalam neraka. Banyak yang Al-Qur'an sebutkan. Di dalam hadis yang sahih. Yang dengan dosa itu mereka ya benar-benar berhak kekal dalam api neraka. Ya, dikarenakan dosa yang mereka kerjakan maka mereka berhak yang kekal di dalam neraka tersebut. Di antaranya dosa-dosa itu yang menjadikan orang kekal di dalam neraka adalah kekufuran dan kemusyrikan. Ini dosa kekufuran dan kesyirikan, kemusyrikan. Ya banyak kekufuran itu kan e, cabang-cabangnya dan juga kemusyrikan banyak apa namanya cabang-cabangnya. Yang intinya orang yang berbuat kufur, orang berbuat musyrik, mereka akan kekal di dalamnya. Seperti orang yang menyembah berhala, orang yang melakukan sihir. Orang yang sujud pada kuburan, orang yang sujud kepada seorang, orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang musyrik. Itu adalah dosa yang akan menjadikan kekal pelakunya di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka di dalam surat al Mukmin atau surat Ghafir ayat 10 sampai 12 keadaan mereka itu. Orang-orang kafir dan orang musyrikin. Ayatnya sangat panjang sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ladzina kafaru yunaduna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ila imani fatakfurun." Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat, sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyayna wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka menjawab, siapa? Orang kafir dan musyrikin menjawab nanti, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami." Nah, ini Nanti orang-orang kafir ketika disiksa di dalam neraka, mereka mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ucapan ini, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali." Ini sama dengan semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 28 tentang dimatikan dua kali, dihidupkan dua kali. Apa maksudnya? Kata Abu Tafsir Ibnu Katsir mengatakan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 28 tentang kita itu dimatikan dua kali, dihidupkan dua kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum?" Bagaimana? Mengapa kamu kafir kepada Allah? Ya, padahal kamu itu dulu dalam keadaan mati, amwat, tidak ada. Fa ahyaakum, kemudian Allah, kemudian Allah hidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi kalian. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian semua kembali. Ini maksudnya kata-kata mereka, ya Allah, engkau telah mematikan kami dua kali. Asalnya kita tidak ada. Dianggap seperti mati kata Al tafsir. Kemudian dihidupkan oleh Allah, sekarang kita hidup. Nanti akan dimatikan lagi, ini mati yang kedua. Kemudian dihidupkan lagi nanti pada hari kebangkitan. Itulah kehidupan yang kedua. Jadi, ya Allah, Engkau telah matikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Akhirnya mengakui dia ketika disiksa di neraka mengakui. Orang kafir, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? meminta kepada Allah apakah ada jalan untuk bisa kami keluar daripada neraka ya Allah Subhanahu wa taala dzalikum maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah apabila di, diperintahkan untuk menyembah Allah saja mereka mengingkarinya jika diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah, mereka enggan, mereka mengingkarinya. Wa iyyushrak bihi tu'minu dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan fal hukmu lillahil aliyil kabir maka putusan sekarang ini hukum sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar sudah ya mereka tidak ada jalan untuk keluar dari neraka penyesalan mereka menyesal akhirnya tapi ya apa orang-orang kafir dan musyrik mereka dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan kekufuran mereka kesyirikan mereka itu dosa yang amat besar menjadikan mereka kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa para juru kunci neraka yaitu para malaikat maksudnya malaikat Malik dan Zabaniyah bertanya kepada orang-orang kafir ketika mereka datang ke neraka seraya berkata awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan apakah enggak ada datang seorang utusan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala ya karena memang mereka berhak untuk mendapat balasan neraka sebab mereka mendustakan para rasul mereka nggak mau beriman maka mereka mengakuinya Kalu bala benar ada ngakui Kalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa kulna ma nazzalallahu min in antum illa fi dhalalin kabir mereka menjawab benar ada sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan siapa para rasul kemudian kami mendustakannya. Kami mendustakan ayat-ayat para rasul dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kamu tidak lain maka dikatakan kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar maka dikatakan apa para malaikat berkata kepada penghuni neraka ya in antum illa fi dhalalin kabir ya kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar sudah datang peringatan kamu menolaknya kamu mendustakan oh sesat dalam kesesatan yang nyata dalam surat Muluk ayat 9. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mustahkan kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini diantaranya dosa yang bisa menjadikan orang kekal dalam neraka mendustakan Al-Qur'anul Karim. Mendustakan kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang menjadikan orang kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 99 sampai 101, qala Allah taala wa qad atainaka min ladunna dzikra dan sungguhnya telah kami berikan kepadamu kepada siapa? kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi dari sisi kami sesuatu peringatan itu Al-Qur'an. Ya, Man a'rada anhu Barang siapa berpaling dari Al-Quran Ingat berpaling dari Al-Quran Al-i'rad kata para ulama, orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu bermacam-macam. Ada Orang yang tidak mau mengimani mengimani Al-Qur'an, maka dia juga i'rad, berpaling. Kufur. Ada orang yang dia tahu itu Al-Qur'an, kemudian tidak mau membacanya, itu al-i'rad juga, berpaling. Dan diancam juga sama. Meskipun dia sampai kufur tapi diancam dengan siksaan. Orang nggak mau baca sama sekali Al-Qur'an ya maka akan diajak dalam dalam uh, alam barzah dalam uh, apa di dalam kuburnya kata para ulama dengan ayat yang ini kemudian orang yang sudah tahu itu Al-Qur'an dibaca tidak mau mengamalkannya ini juga berpaling tidak mau membacanya tidak mau menjadi sumber hukum tidak mau mengamalkannya ingat ini i'rad juga sama berpaling dari Al-Qur'an bertingkat-tingkat kalau orang yang sudah dia berpaling tidak mau mengimani ya udah kufur kalau orang yang sudah itu Al-Qur'an tapi dia dibaca nggak mau mengamalkan fasik orang Islam berdosa diancam dalam siksa dalam ayat yang lain sebutkan kan bahwasanya barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maka Allah akan memberikan dia kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Maksudnya ahlu tafsir mengatakan hidup yang sempit ini adalah yaitu siksaan di dalam alam barzah. Siksaan dalam alam barzah. Ya, di sini disebutkan man a'rada anhu barang siapa berpaling dari Al-Qur'an fa innahu tah fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Sungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Khalidina fiha. Mereka kekal dalam dalam keadaan itu. Mereka kekal di dalam azab ya yang uh, apa yang menyakitkan. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Dan amat buruklah dosa itu ya sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Ya, ya ayat yang mulia ini ini menunjukkan dalam satu hal ya, 99 dan 101 orang-orang yang berpaling kepada Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an, itu mereka ya akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari kiamat dikarenakan dosa mereka ya yang mereka berpaling dari al quran Karim ayat yang lain tentang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan menyekutukan Allah banyak ya. Ayatnya sebutkan sini, silakan dilihat dalam surat Al-Mu'min ayat 70 sampai 76. Allah mengisahkan bagaimana uh, apa? tentang kehidupan atau hasil apa namanya? kehidupan mereka, akhir daripada kehidupan mereka ya nanti yang menentang ayat-ayat Allah itu Al-Qur'an dan menyekutukan Allah, maka mereka akan disiksa dengan siksa yang bermacam-macam yang sudah disebutkan ya, dalam ayat yang yang mulia ini dalam kesempatan yang eh, telah lalu yang saya sebutkan. Di antaranya saya sebutkan di sini adalah yang artinya di sini yaitu orang-orang yang mendustakan Alkitab Al-Qur'an dan wahyu dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan dirantai dipasang di leher mereka. Seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Sudah kita bahas ya. kita bacakan sekarang ayatnya mereka akan diseret Pak ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan, yang kamu sembah selain Allah?" Mereka menjawab, "Mereka telah hilang lenyap dari kami. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu." Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi dengan tidak benar dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Surat Al-Mu'min ayat 70 sampai 76. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat ya yang mengabarkan tentang Eh, siksaan ya orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an Karim, orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu dosa yang menjadikan seseorang akan kekal dalam neraka, dalam siksaan yang yang kekal. Kemudian dosa yang berikutnya yang kedua, yang menjadikan seseorang akan disiksa dalam neraka, bang. Yang kedua, tidak melaksanakan tugas-tugas syariat dibarengi dengan sikap mendustakan hari akhir dan tidak berpegang kepada ketentuan-ketentuan syariat. Ini di antara dosanya yang bisa di antara dosa yang bisa menjadikan orang masuk dalam neraka, tidak melaksanakan tugas-tugas syariat yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, Pak. Tidak mau dia mengerjakan. Juga dibarengi dengan sikap mendustakan hari akhir, tidak percaya kepada hari akhir, dan tidak berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan syariat. Allah memberitahukan kita bahwa penghuni para penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka seraya berkata. Nah, di sini ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana orang-orang surga penghuni surga itu akan bertanya kepada penghuni neraka. Dalam surat Al-Mudathir ayat 42. Ma salakakum fi saqar? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? ya mereka menjawab lam nakum minal musallin ini pertama dia tidak mau melaksanakan tugas-tugas yang Allah bebankan ke, ke, ke, kepada kepada dia itu apa kewajiban lam nakum minal musallin kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. kami tidak pernah salat. nah ini orang yang tidak mau salat, tidak pernah mau salat diancam di dalam neraka orang yang tidak mau sholat sama sekali Para ulama mengatakan bisa kufur, kekal dalam neraka. Tidak mau sholat sama sekali semasa hidupnya, nggak mau sholat. Tapi kadang ada orang-orang yang dia sholat kadang sholat, kadang juga tidak, ya, kadang meninggalkan sholat, kadang tidak. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan dia ya diancam ke neraka, disiksa. Tapi tidak kekal di dalamnya. Ada mengatakan tidak, kata Imam Ahmad, meskipun dia meninggalkan satu kali waktu sholat, disiksa selamanya dalam neraka. Ya, jadi kalau orang meninggalkan sholat sama sekali, mutlak tidak mau mengerjakan sholat selama hidupnya, ini para ulama mengatakan dia kekal menurut dalil ini. Ya, masalah kaum fisakor, mereka masuk ke dalam neraka sakor. Tapi kalau kadang sholat, kadang tidak, terjadi perbedaan ulama. Imam Syafi'i mengatakan tidak, mereka disiksa dalam waktu tertentu dan akan diangkat karena ada keimanan. Tapi Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad mengatakan kan orang yang apa? Orang yang meninggalkan sholat satu waktu saja. Sengaja ataupun dengan sengaja ataupun dia dengan lalai, maka sudah masuk neraka selama-lamanya. Kata Imam Ahmad. Yang penting intinya sepakat para ulama, orang yang tidak mau mengerjakan sholat itu pasti ke neraka. Ini sepakat ijma. Orang Islam yang sudah bersyahadat tidak mau melaksanakan sholat sepakat para ulama ijma'ul ulama mereka di, diancam ke neraka sudah ke neraka ya neraka kemudian juga dosa yang berikutnya apa walam nakunut'imul miskin dan kami pula dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin tidak mau memberi makan orang miskin ketika di dunia harus rajin memberi orang miskin Pak ya Ya, orang-orang yang tidak enggan untuk memberi makan orang miskin maka diancam dengan neraka. Walam naku nutaimul miskin. Kami dulu tidak pernah mau memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Nah, ini adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Hati-hati, ini di antara dosa yang bisa menyeret seorang masuk dalam neraka ibu selalu berbicara kebatilan bersama orang-orang yang yang membicarakan kebatilan. Di sana ada gibah, kata al tafsir disebutkan di sini. Di sana ada majelis gibah, dia nimbrung di sana, dia ikut menggibah orang. Ini majelis kebatilan. Di sana ada tentang e, memfitnah orang, maka dia duduk di sana dan membicarakan kebatilan. Pokoknya orang-orang yang selalu membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Gosip, e, gibah, fitnah dan yang lainnya yang menjelekkan para ulama. Kemudian wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin ini yang terakhir dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hatta atana al-yaqin hingga datang kepada kami kematian. Yakin di sini kematian. Sampai datang kematian kepada kami, kami tidak pernah sholat, kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin, kami tidak pernah, apa, kami selalu membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan sampai datang kematian kepada kami. Maka diancam, disiksa dalam neraka selama-lamanya kekal. Alhamdulillah, ya min dzalik. Ya. Wallahu a'lam eh, bishawab. Oke nanti akan dilanjutkan eh, kesempatan yang akan datang. Tapi secara garis besar saya sebutkan ya. Yang ketiga adalah patuh kepada para pemimpin sesat. Patuh kepada para pemimpin kesesatan dan kekufuran. Mereka yang patuh kepada para pemimpin yang mengajak kepada kekufuran diancam dalam siksa neraka dalam surat uh, Fusilat 25 sampai 28. Kemudian dosa yang berikutnya adalah al-munafik. Kemunafikan. Allah menjanjikan neraka bagi orang-orang munafik dan itu adalah janji yang sudah diputuskan yang tidak akan diingkari oleh Allah. Munafik di sini adalah munafik al-i'tiqad. Munafik i'tiqad apa maksudnya? Yang dimana dalam hatinya dia itu kufur tapi menampakkan keislaman. Hatinya kufur, Pak. Dia kufur enggak? Dia enggak percaya Rasulullah SAW sebagai rasul hamba eh, sebagai hamba dan rasul Allah. Dia enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi menampakkan Islam. Pura-pura masuk Islam berpakaian seperti orang Islam, tapi hatinya ini penuh dengan kufuran. Ini orang munafik ini dikod diancam dalam neraka selama-lamanya. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 68, "Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam khalidina fiha." Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum Cukuplah neraka itu bagi mereka. Wala'anahumullah dan Allah melaknati mereka. Walahum adzabu muqim. Sama ini. Walahum adzabu muqim dan bagi mereka azab yang kekal. Seperti surat Al-Maidah ayat 37. Walahum adzabu muqim dan bagi mereka azab yang kekal. Orang munafik. Munafik apa di sini yang kekal? Ingat, munafik i'tiqad jangan salah. Karena ada munafik itu munafik i'tiqad wa munafiq al-amali. Kalau munafik al-amali, munafik amal kadang orang Islam tuh terjerumus. Tapi kalau terus-terus menerus itu takutnya masuk dalam i'tikad apa munafik i'tikad. Munafik amali seperti contohnya apa? Wa idza hadatsa kadzab, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlaf. Hadis sahih. Munafik amali, munafik amal apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia dia mengingkari apabila dia diberi amanah dia berkhianat ini orang munafik amali tapi kalau terus menerus dia suka berkhianat suka berbohong suka mengingkari janji takutnya masuk ke dalam munafik itikon kalau terus menerus dia masuk dimasukkan dalam golongan orang-orang munafik yang itikon yang bisa menjadikan pelakunya kekal dalam azab di dalam neraka selama-lamanya naudzubillah ya ya Allah telah beritahu kepada kita tentang tempat orang-orang munafik di neraka itu yaitu di tingkatan yang paling bawah dari neraka yaitu di, apa di kerak neraka tingkatan itu adalah yang paling panas dan paling menyakitkan nah orang munafik pak ditempatkan oleh Allah di dasar neraka yang paling bawah dan tempatnya juga paling panas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 145, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Ya, asfali minan nar, paling bawah, paling dekat dengan sumber apinya yang sangat panas. Kenapa mereka sangat keras siksaannya, Pak? Karena di dunia sudah menipu Allah dan kaum mukminin. Tapi oh, ya, mereka apa? Mereka pura-pura orang Islam, mereka musuh dalam selimut, tapi hatinya itu kufur. Mereka kufur sebenarnya kufur, tapi mereka pura-pura apa? menampakkan Islam. Dan kita tidak boleh membunuhnya karena sudah mengucapkan syahadat. Akan tapi di hadapan Allah tidak akan selamat. Mereka diseret dimasukkan dalam neraka yang paling dasar. Ya, ini lebih bahaya daripada orang kafir. Jelas orang kafir jelas mereka. Tapi orang munafik itu di dalam tubuh kita apa di dalam eh, apa namanya? kelompok Islam. Kadang mereka yang menghancurkan Islam dari zaman ke zaman, yang mereka yang menghancurkan dinasti apa kerajaan Islam Umawi apa Abbasi Abbasiyah hancur gara orang munafik. Orang oh, Syiah Rafidhah, dalamnya orang munafik yang kita melihat tarikh Islam itu hancur karena ulah orang-orang munafik, orang zindik. Ya, ya ini jadi berbahaya sekali orang munafik ini. Makanya disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Kita lihat aja mereka yang berbicara atas nama Islam, tapi dia ingin menghancurkan Islam. Sekarang dia bisa jaya. Dia bisa bicara seenaknya, tapi ingat, nama di Allah Subhanahu wa taala Allah akan menjanjikan dia akan ditempatkan dalam neraka yang paling bawah. Ya, ingat, kita lihat saja orang-orang yang menghancurkan Islam dengan lidah mereka yang mereka pura-pura sebagai cendekiawan Islam, sebagai profesor, doktor Islam, tapi sebenarnya mereka itu orang munafik. Ya, kita lihat aja nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin yang terakhir dosa yang menjadi seorang akan diseret ke neraka yaitu kesombongan, takabur, ujub. Sombong ini adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh penghuni neraka umumnya. Kalau ditanya sifat para penghuni neraka secara umum itu sifatnya sombong, Pak, takabur, kiber. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 36, "Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menjumungkan diri atasnya, hum fiha khalidun. Mereka itu adalah para penghuni neraka, penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi orang-orang yang calon penghuni neraka biasanya punya sifat kiber, sombong di antaranya sombong di sini Pak, sombong dalam menolak, menolak kebenaran. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Imam Muslim ya dalam babnya eh, dalam eh, dalam kitabnya Sahih Muslim memberi judul dalam eh, Sahih Muslim ya Imam Muslim memberi judul dalam kitabnya neraka tempat orang-orang besar yang sombong dan surga tempat orang-orang lemah Beliau dalam bab ini Imam Muslim menuturkan perdebatan antara surga dan neraka. Ada sebuah hadis nanti dan jawaban Allah kepada keduanya. Beliau meriwayatkan di sini dasar hadisnya bahwasanya orang-orang sombong itu nanti jadi penghuni neraka. Sebuah hadis dari riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara isinya bahwa neraka akan berkata, neraka akan berkata nanti. Jadi neraka dan surga akan ngobrol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah makhluk Allah. Sudah kita bahas ya, makhluk makhluk makhlukatani. Surga neraka itu dua makhluk Allah. Makhluk. Sudah ada hadisnya ah, punya lidah, bisa berbicara. Punya mata, bisa melihat. Punya telinga, bisa mendengar. Itu neraka. Akan keluar kan unuk leher di neraka itu punya mata bisa melihat punya da, apa telinga bisa mendengar dan yang lainnya nah kemudian neraka akan berkata aku akan dimasuki oleh orang-orang yang angkuh dan sombong jadi nanti akan orang-orang yang akan memasuki aku kata neraka itu orang-orang yang punya sifat angku dan sombong, selalu sombong di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia seluruhnya. Dan riwayat lain dia berkata, aku diprioritaskan untuk orang-orang sombong dan angkuh. Jadi sebagian besar yang akan menghuni aku kata neraka itu ada sifatnya sombong dan angkuh. Allah berkata kepadanya, engkau adalah azabku. Allah berkata kepada neraka, engkau adalah azabku. Denganmu aku akan siksa orang yang aku kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim dan dalam Sunan Tirmizi dari jalur uh, Harithah bin Wahab, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahukan tentang penghuni surga? Mereka adalah orang yang lemah dalam pandangan masyarakat, lemah dan dilemahkan, dihinakan ketika di dunia. Dipandangnya lemah, akan tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah mengabulkannya. Dan maukah kamu aku beritahukan tentang penghuni neraka? Mereka adalah setiap orang yang angkuh, kasar, rakus dan sombong. Hati-hati. Orang penghuni neraka itu sifatnya angkuh, kasar, rakus, sombong. Naudzubillah. Tapi orang surga, penghuni surga itu adalah dipandang ketika di dunia terhina, kelihatannya terhina, disepelekan. Tapi hati-hati kata Rasulullah, orang itu kalau dia berdoa bisa diijab oleh Allah. Maka jangan nah, meremehkan orang ketika penampilannya. Ada orang yang compang-camping, yang lusuh, orangnya yang miskin. Siapa tahu orang itu yang lebih dekat dengan Allah, diijabah. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Siapa tahu yang dianggap oleh kita wah hebat, ternyata orang itu kasar, rakus, sombong, mungkin neraka. Maka ada sebuah hadis yang sahih yaitu kisah tentang bayi yang bisa bicara. Ya diantaranya kan bayi yang bisa bicara itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bayinya ya, zamannya Jurej. Ya, Jurej ya, kisah Jurej itu masyhur, masyur ya, tahu. Ini yang saya akan bawakan adalah yaitu tentang kisah seorang perempuan yang membawa bayi. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. kalau nggak salah ya, hadisnya sahih. Uh, seorang perempuan membawa bayi Kemudian lewatlah seorang yang dipukul, dicemeti dipukul dan teriak-teriak. Maka ibunya berkata, "Ya Allah, ya Allah, jangan sampai anakku seperti orang itu." Ya Allah, jangan seperti anakku seperti orang itu. Dia disiksa, yo, dia diseret. Mungkin orang eh, penguasa atau yang lainnya ya. Kemudian bayi itu ketika dia menyusui, melepaskan apa namanya? susuannya apa melepaskan uh, ininya Kemudian dia berkata, bayi itu berkata, "Wahai Robku, jadikan aku seperti orang itu." Jadi bertolak belakang dengan doa ibunya. Ketika ibunya mengatakan, "Ya Allah, janganlah anakku jadikan seperti orang itu nih kalau udah besar, disiksa, direndahkan oleh orang." Tapi bayinya malah berkata, "Ya Allah, jadikan aku seperti orang itu." Oh, ibunya kaget. Ya. Kemudian ada lewat seorang pembesar, pakai bajunya bagus, bajunya mewah, pakai kendaraan bagus di hadapan orang. Orang-orang pada melihatnya, para apa orang-orang mengagungkannya, orang takjub kepada dia. Maka ibunya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu." Orang-orang pada takjub kepada dia. Bajunya bagus, kendaraannya mewah, orangnya tampan. Maka bayi itu melepaskan tetek ibunya ya dan mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah janganlah aku jadikan seperti orang itu. Jadi janganlah aku jadikan seperti orang itu." Ya, maka dalam hadis disebutkan akhirnya oleh Rasulullah SAW. Kenapa bayi itu mengatakan jadikanlah aku seperti orang itu yang dipukuli? Karena sebenarnya orang itu tertuduh, terfitnah. Orangnya baik, baik sekali. Karena difitnah oleh orang-orang, maka dia disiksa, dihinakan. Padahal orang itu paling baik, baik sekali dan dia ya orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang itu yang diharap oleh ibunya, orang yang berpakaian bagus, mewah tampan, ternyata orang itu sombong, angku, kasar. Jadi punya sifat sombong, kiber, angku. Karena sifat itu bisa membawa orang ke dalam neraka. Maka bayi itu mengatakan, "Ya Allah, janganlah aku jadikan seperti orang itu." Nah, janganlah maka kata para ulama, kita jangan tersihir, jangan tertipu dengan pandangan harus melihat hakikat di, di dalamnya apa hakikat sesuatu jangan terpandang dengan sesuatu yang lahiriah jangan terkecoh ketika melihat seorang yang mobilnya bagus mewah kita ingin seperti itu tidak tahu bagaimana orang itu sifatnya apa dari mana orang itu dapat harta itu nah jangan terpandang juga melihat orang yang terhina kita menjadikan menghinakan dia jijik pada dia padahal siapa tahu orang itu soleh Masya Allah ya itu dan hadis ibrah jadi pelajaran ya orang-orang yang ya apa uh, sombong itu adalah orang yang akan masuk surga ya orang-orang kiber ya orang yang sombong dan angkuh adalah orang-orang yang uh, maaf akan penghuni uh, neraka dalam riwayat Muslim setiap orang yang rakus dalam hadis yang sahih Muslim setiap orang yang rakus, buruk, perangai dan sombong. Ya, itu adalah orang yang akan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin?" Bukankah di neraka jahanam itu ada tempat kembali orang-orang yang sombong? Jelasnya Allah menyebutkan, ya orang-orang sombong tempatnya di, di neraka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 20, "Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq." Maka di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan sebab perbuatan kesombongan kamu di muka bumi tanpa kebenaran. Sombong. Dalam surat yang lain dalam surat uh, An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala berfirman An-Nazi'at surat uh, ayat 37 fa amman fa amman fa amman tagha wa atharal hayatad dunya maka adapun orang yang melampaui batas dalam lihat dalam buku itu ada kesalahan di sini fa amman tagha ya eh, fa amma man fa amma man tagha ya betul wa atharul hayati dunya wa atharul hayata dunya maka adapun orang yang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia fa innal jahimah yal ma'wa maka neraka jahim eh, merupakan tempat kembalinya ya intinya ayat-ayat tadi itu uh, tahdir apa namanya peringatan bagi orang yang sombong orang yang sombong itu adalah tempatnya di neraka ya Allah adam bisawab dan intinya sombong itu ya yang lebih jelas ditafsirkan ditafsirkan oleh Rasulullah SAW yaitu batarul hak wa tunas nas, menolak kebenaran. Itu orang sombong. Udah jelas ini kebenaran, hadisnya sahih, dalilnya kuat, para ulama berkata dia tolak karena kan ta'asu karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti subhan Kemudian yang kedua meremehkan manusia, wa tunas nas, meremehkan manusia. memang Meskipun ada anak kecil kita lebih lebih tahu daripada kita, kita jangan meremehkan atau orang yang lebih hina dari kita, kita ambil ilmu atau yang lainnya. Imam Abu Hanifah Pak dalam riwayat imam besar. Ya, sifatnya agung, imam yang besar, tidak pernah menghinakan seorang. Ada seorang yang pernah mengajarkan tentang so, ya mengajarkan kepada dia, bukan ilmu din, tapi ilmu yang yang dimana ilmu Abu Hanifah tidak tahu tentang hal itu, yaitu tukang bersih-bersih, tukang sampah di depan rumah ataupun di jalan dalam riwayat. Abu Hanifah tidak tahu bagaimana membedakan kaleb, maaf, anjing yang sedang e, birahi, yang sedang waktunya untuk kawin. Abu Hanifah nggak tahu. Ketika bertanya kepada tukang sampah, tukang bersih, dia ngasih tahu begini cirinya. Kalau anjing yang lagi birahi itu, dia kalau dia kencing maka dia mengangkat kakinya yang belakang. Itu menandakan anjing lagi birahi waktunya pingin kawin. Wah, wanita tahu. Tapi sebenarnya itu bukan ilmu, tapi untuk ahlu fuqaha itu harus tahu. Ada ilmu yang bermanfaat di hal itu. Abu Hanifah menghormati orang ini, Pak. Padahal hanya mengajarkan itu aja sesaat. Maka dia kalau melihat orang itu ada di depan orang ini nggak mau keluar, dia diam aja. Ditanya, "Kenapa wahai imam?" Aku menghormati orang itu yang ada di luar. Dia sudah mengajarkan kepadaku ilmu yang aku tidak tahu. Masya Allah, imam bisa Tidak meremehkan orang. Ya, bukan ilmu agama, nggak mengajarkan hadis, nggak mengajarkan Al-Qur'an kepada dia, nggak mengajarkan lama bermulazamah. Hanya satu waktu mengajarkan tentang ilmu yang Abu Hanifah nggak tahu tentang itu, dia, orang itu lebih tahu. Maka orang itu Abu Hanifah tunduk. Nah, inilah keberkahan ilmu. Ya, dia tidak meremehkan ilmu apa yang diajarkan orang-orang lain. Ya, Allahu a'lam Jadi itulah ketawaduan eh, para ulama ya di hadapan ilmu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala uh, wallahu alam kita lanjutkan nanti mungkin kesempatan yang akan datang ya mengenai uh, tentang dosa-dosa ya yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Ada yang ditanyakan? Ada seorang wanita berinsyaallah Allah bermanhaj manhaj Salam tinggal di Kanada dan mempunyai suami yang berbeda manhaj jamaah tablik dan saya selalu berbeda pendapat masalah ibadah dan puncak kemarahannya dia apa membakar buku-buku kitab salaf saya saya satu lemari masya Allah ini musibah telah tiga tahun berumah tangga dia suka mengabaikan nafkah ayah saya dia mungkin nafkah saya saya harus suka bekerja di restoran kalau saya mau punya uang sedangkan saya wanita berhijab tidak mungkin saya melanggar syariat hampir setiap hari dia bilang saya cerai setiap hari dia cerai bahaya ya. Kalau cerai udah turun ini. Kalau suami sudah bilang cerai-cerai terus, itu bisa turun talak. Sambil mukul saya kalau dia marah. Kalau kamu masih ada hal berikan saya dan selalu jadi kata-kata. Nah, ini masalah pernikahan, ini masalah besar. Masalah tentang eh, pernikahan, masalah tolak, ini masalah besar. Tidak bisa ustadz memutuskan sebelah pihak. Tidak bisa memutuskan di majelis ilmu tapi harus datang ke mahkamah syariah. Ini kalau ada bertanya, bertanya tentang masalah rumah tangga ibu ya kepada ibu bapak, jangan dijawab. Suruh datang ke mahkamah syariah yang ada di sana, yang ada di Qatar jelas mahkamah syariah ada. Datang dua-duanya ke sana. Nanti hakim ada kodi khusus. Ini masalah besar pak. Gak bisa kita Ustaz langsung. Makanya para ulama di sini Qatar kalau dia ditanya di radio, dia bilang silakan anda datang ke mahkamah syariah. Datang anda berdua tentang masalah rumah tangga kalian jadi ditanya dua pihak. Jadi tidak bisa sebelah pihak tanya dua-duanya, ya. Ini apakah sini apa sih halal? Saya nggak berani. Ya, kalau sebut halal nanti sebutnya haram. Setelah haram saya halal. Ini tugasnya kodi dan kodi juga nggak sembarangan pak. Orang kodi itu udah ikatan luar biasa ulama yang megang dan dia meneliti meneliti nggak langsung dia teliti perkataannya ditimbang dengan usul fikih dengan hadis dengan Al-Qur'an jadi uh, ruwet masalahnya. Ini masalahnya antara halal dan haram. Bisa memisahkan antara dua orang. Urusan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustaz. Makanya ada ustaz kalau ditanya gitu suruh dia kembalikan ke mahkamah syariah, ya. Kalau kita di KUA, datang ke KUA, pengadilan syariah di sana masalah perceraian, ya. Tidak kedatang kepada ustaz. Ustaz mending solusi dulu. Ya, tidak jangan ustaz langsung bilang, "Oh, kamu udah bisa, kamu bisa ranjang." Ya, tidak, datang ke mahkamah syariah ya, itu lebih aman masalah besar ya Allah alam sebenarnya kalau udah lihat segi sini dia udah cerai-cerai ini udah berbahaya ya tapi lebih intinya tolong sarannya pada dia datang ke mahkamah syariah kalau ada di Kanada ada Islamic Center di sana mungkin ada ininya eh, eh, tempatnya misalnya para ulama yang eh, kodi atau sebagai sebagai apa atas nama kodi ya hakim orang Islam di sana datang Islamic Center yang di Kanada ya kalau di negeri Muslim banyak mahkamah-mahkamah syariah Qatar sendiri ada. Mau Bapak kalau ada masalah rumah tangga di sini, datang ke Muhammad Syariah di sana. Ini bahasa Inggris, bahasa Arab kan? Nah, itunya hakimnya. Jadi jangan uh, ditanyakan kepada ustaz masalah uh, rumah tangga. Dalam salah satu uh, kajian yang ada dengan biar ya, bahwa untuk uh, wanita diperbolehkan salat dengan terlihat muka, telapak tangan dan telapak kaki. Apakah ini berarti diperbolehkan tanpa menggunakan kaos kaki? Walaupun baju gamis tidak sampai ke telapak kaki Iya, jadi kalau perempuan tuh boleh ketika sholat dilihat muka, telapak tangan. Tapi para ulama mengecualikan kalau memang itu orang itu, berjilbab, apa bercadar, tertutup semuanya, ketika di di, di daerah apa di tempat terbuka dan banyak orang yang melihatnya ketika di haram misalkan ya kata para ulama Saudi mengatakan ibarat ulama baik-baik ditutup bagi ulama yang mengatakan wajib itu tutup tetap ketika dia sholat di oh, tempat umum ya ditutup mukanya tapi kalau di rumah sendirian dibuka ya di telapak tangan juga terbuka dan telapak kaki jadi tidak pakai kaos kaki iya nggak apa-apa nggak pakai kaos kaki nggak perlu pakai kaos kaki nggak perlu ditutup ya yang penting pakaiannya itu sampai menutupi telapak kaki ya yang ya, sampai apa menutupi ya, apa namanya punggung kaki ini ya ya, jadi kita tutup semuanya lebih hati-hati lagi tutup semuanya kakinya sampai bawah mata kaki tutup semuanya ya jadi kalau kelihatan telapaknya saja telapak ini yang putih nih bu ya ketika sholat masih sah kata para ulama tapi kalau udah kelihatan di atas mata di atas telapak tumitnya kelihatan tidak sah betisnya kelihatan tidak sah maka tutup semuanya kalau kaki nah kalau tangan telapak tangan ini boleh kelihatan sama muka ya itu bukan apa namanya uh, syarat sah sholat dan menutup aurat eh, bagi perempuan batasannya kapan ketika sholat itu kecuali muka dan telapak tangan Allah alam jadi baju kami nggak usah pakai kaos kaki kalau lagi sholat nggak apa-apa yang penting pakai sarung atau pakai pakaiannya yang panjang sekali menjulur sampai tidak terbuka sedikit pun ya nah, itu tapi kalau tempat umum tetap pakai kaos kaki tempat umum ya eh, orang menggunakan hina eh, bagaimana hukum menggunakan hina hiasan di tangan saya Allah alam ya ibu belum mendapatkan ini saya nah, hina hiasan di tangan itu itu yang jelas kalau kata para ulama hina ini dipakai buat kuku sama buat rambut nah itu boleh kata Syekh Saimi buat rambut boleh dirubah ini rambutnya agak merah misalnya ya. agak merah lebih cantik misalkan atau buat kuku itu boleh kalau hina, tapi untuk tangan seperti orang-orang Arab sekarang, kan orang-orang itu ngikuti orang India, Pak. Jadi budaya itu dari mana sih Indi? Kayak tahu ada produknya dari Indi. Orang-orang Hindu yang suka make, ya. Tapi apakah yang hina yang kan macam-macam hina itu yang misalkan kayak tato ya, uh, yang kayak cat, apa, eh, jangan ikut-ikutan lah apa itu. Aku agak tambah cantik tangannya kok tambah kotor ya. Jadi sudah aja kuku yang ada dalam hadis itu ketika Rasulullah SAW kan ada tangan masuk pakai hijab. Ini tangan siapa ini? Ini perempuan laki-laki Rasulullah kan. Perempuan Rasulullah kalau perempuan itu dikasih tanda. Nah tandanya itu hina, jadi merah-merah kukunya. Ya Rasulullah tanya ini, ini tangan laki-laki atau -laki, perempuan? Ada hadis diriwayatkannya. Jadi jadi suruh supaya perempuan itu dibedakan. Jadi kukunya itu berwarna-warni, oh, berwarna-warna, warni ya, warnanya tetap satu warna kuning. Eh, dengan hina ini. Jadi pakai ibu hina jadi supaya menandakan seorang perempuan. Ya, nah, laki-laki nah, nggak boleh pakai, itu banci. Tasyabu itu. Nah, kalau rambut boleh dan jenggot. Jenggotnya udah putih, nanti udah tua, jenggotnya putih, Pak. Jangan pakai hitam, pengen muda lagi, udah pakai warna hina, pakai kuning. Ya, ya kuning nggak apa-apa muda lagi nanti kan jadi kuning. Kuning. <laughs> Jadi boleh laki-laki, perempuan pakai henna warnanya selain hitam. Ya, ya yang warnanya apa namanya kekuning-kuningan yang berubah. Allah alam uh, bisawab. Ini tanyakan. Ustaz, tanya ditanya malaikat tuh kapan gitu kan ada orang apakah setelah selesai dikuburnya kuburnya kayak habis itu begitu dia mendengar eh, suara terupahnya ah, iya. atau yang lain kadang-kadang ada juga yang orang itu tidak langsung dikubur gitu kan apakah begitu dia mati terus langsung dibangkitkan kapan gitu Allah alam ya saya belum uh, mendapatkan apa ininya pendapat para ulama tapi yang jelas kalau dalam hadis Bara bin Azib riwayat Imam Abu Dawud kan dan Imam Ibnu Majah kan sahih hadisnya itu hadisnya kan nyambung kan hadisnya nyambung dari Rasulullah duduk kan menceritakan uh, apa tentang bagaimana perjalanan ruh yang sudah saya sampaikan dulu di Masjid Rumi itu kan bagaimana ruh orang kufar itu dari mulai dicabut sampai di alam barzah tapi kadang Imam Tohawi dalam uh, dalam kitab Tuhawiyah dalam syarahnya Ibnu Iz Al-Hanafi mengatakan meskipun dan Syekh Albani juga mengomentari alam barzah itu tidak mesti di kuburan itu. Alam barzah ada dimensi alam yang lain. Tidak bisa terjangkau oleh akal, oleh baca indera, oleh alat apapun, secanggih apapun alam barzah nggak bisa dijangkau. Itu udah alam dimensi lain. Kata dalam surah Tahawi disebutkan, meskipun orang itu dibakar, orang itu tenggelam, orang itu kecelakaan pesawat, entah di mana atau dimakan e, binatang buas, tetap berlaku alam barzah bagi dia. Kata Imam Tahawi, tetap Syekh Albani mengatakan tetap orang itu akan ditanya nanti oleh para malaikat, oleh malaikat munkar dan nakir. Meskipun mereka itu tenggelam di lautan, dimakan jasadnya oleh hewan, terbakar seperti orang Hindu dibakar, tetap mereka itu berlaku alam barzah bagi dia. Nah, bagaimana kaifiatnya? Wallahu alam kata para ulama. Tidak seperti jelas kalau seorang muslim kan dikubur, dia akan dikembalikan ke alam kubur. Ya, ya, kemudian didudukan dalam hadis itu tapi dengan mereka tapi tetap para ulama berlaku alam barzah tentang kaifiatnya Allah alam tidak bisa ditembus nggak bisa yang ada yang tahu karena udah masalah goib tapi kita hanya mengimani bahwasanya bagi mereka juga yang jasadnya itu tidak dikubur seperti orang Hindu dibakar dan tenggelam kecelakaan dah ya, ya sampai dia kebakar itu tetap berlaku alam barzah dan dapat siksa dan dapat ya nggak mungkin dapat nikmat dapat siksa kubur Gimana kaifiatnya? Wallahu a'lam. Ya. Dan juga dalam kisahnya, kapan si malaikat itu bertanya kepada si mayit, si mayit sudah apa ruh yang sudah dikembalikan? Ya, apakah langsung ketika nyawa sudah dicabut? Apakah nanti nunggu sudah dikubur dulu? Wallahu alam kalau dari segi hadisnya sudah ber apa, ber, apa namanya? berkaitan langsung langsung di sana ya langsung langit dibawa ke langit apa ruh dibawa ke langit kemudian dikembalikan ke jasad kemudian datang malaikat terus bersambung nah saya tidak belum dapat tentang uh, waktunya kapan ya wal ulama ya wallahu alam ini saya jawabin tadi dalam syarah tauhiyah pokoknya berlaku azab kubur fitnah kubur bagi manusia yang mati selain dikubur ya dibakar tenggelam kayak orang kan kayak kemarin pesawat itu kan meledak gitu. Dia berlaku bagi dia orang kafir azab kubur bagi dia tenggelam di lautan, dimakan binatang buas sampai habis. Ya, kayak gitu ya. Wallahu alam Ya, kan Nah, ini untuk mengingatkan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah coba ini ini sebelum menutup sebenarnya jangan dimasukin nggak apa-apa ya. Yang terakhir ini ini sebagai nasihat aja bagi diri saya pribadi ibu-ibu ya bagi jamaah sekalian ini adalah sebuah nasihat bagi kita yang <clears throat> ini siapa yang hidup mapan di Qatar ya karena nasihat nasihat saling menasihati adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan di antara orang-orang yang tidak akan rugi adalah watawasabil haqqi sabr saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran ya tidak tersinggung tapi apa bersyukur ada orang menasihati itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya ingatkan di sini ya uh, tentang masalah harta, pembelanjaan. Karena kita memang alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kelebihan dari orang-orang yang di Indonesia, kerja yang tempat lain dengan harta yang diberi apa melimpah. Ini karena dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan min fadlillah. Katakan ibu, jadi kalau mendapatkan harta, katakan ada min fadlillah Seperti perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya kerajaan besar. Dia mengatakan ada min fadli min, min fadli Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan ini adalah karunia dari Allah. Nah, di antara sifat-sifat hamba Allah yang beriman, ibadur rahman adalah mereka yang tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Ya. Meskipun dia mampu. Jadi kalau kita ingin termasuk hamba-hamba Allah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha di atas sifatnya adalah tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Meskipun dia itu harta dia, meskipun dia adalah hasil kerja dia. Dalam surat Al-Furqan ayat 67. Ini harus diingat ini. Dalam hal membelanjakan harta, Ibu ingat Al-Furqan 67. Kalau kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin jadi orang yang dikatakan ibadur rahman, dipuji oleh Allah, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Nah ini, ini rambu-rambu dalam berbelanja. Dalam mengeluarkan uang kita. Dalam Al-Furqan 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak mula kikir, tidak berlebihan, glamor dan juga enggak kikir." ya sampai anak aja mau beli ntar sampai dirinya sendiri bajunya yang lusuh bawa uangnya ada anaknya sendiri ya, ya nggak boleh itu juga nggak boleh nggak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian tengah-tengah tidak jauh apa tidak glamor berlebihan juga tidak kikir tengah-tengah yang demikian sederhana ini surat al-furqan 67 Kemudian juga ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi orang yang meninggalkan sesuatu yang mewah dan mahal karena Allah Subhanahu wa taala padahal ia mampu atau sanggup membelinya. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW Habibullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat sabdanya mulia ya yang orang yang sangat kita cintai. perkataannya mulia sekali. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka libasa wa huwa yaqdiru alaihi tawadhu'an lillahi, da'a Allah yaumul qiyamah 'ala ru'usil khalaik." Barang siapa yang meninggalkan pakaian karena Allah, sementara ia sanggup untuk melakukan lebih dari itu, pakaian di sini pakaian mewah, Pak. Bukan pakaian yang sekarang apa mewah pakaiannya, segalanya mewah. Bukan pakaian tapi umum kata para ulama. Di sini maksudnya pakaian karena suka dipakai tapi umum bisa tas, sepatu, yang lainnya. Barang siapa meninggalkan pakaian karena Allah, nggak jadi mau beli pakaian mau tas yang mewah nggak jadi karena Allah. Sementara dia sanggup untuk membelinya, punya uang, sanggup untuk melakukannya lebih dari itu, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Akan dia dipanggil hari kiamat di seluruh makhluk hatta yukhayyirahu min ayy hulalil imani sya'a yalbisuha. Nah ini ini ini pahalanya besar. Akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, seluruh makhluk ingat pada hari kiamat. Lalu ia diperintahkan untuk memilih perhiasan iman mana yang ia sukai, yang ia yang ia apa inginkan. Ya, jadi akan apa? Diperintah untuk memilih perhiasan iman mana yang suka ia kenakan. Hadis riwayat Imam Ahmad Tirmizi, Al-Hakim, Suhaikon, Al bani Hadis yang mulia. Ini sebenarnya barang siapa yang meninggalkan sesuatu, meninggalkan pakaian karena Allah, meninggalkan kita ingin beli sesuatu mewah. Sementara dia sah untuk membelinya. Ah, saya tinggalkan. Lebih baik untuk keperluan yang lebih berhak. Ya, untuk sodako, untuk ibadah, jihad. Mampu dia. Untuk beli HP yang sangat bagus, epat yang cepat, soalnya Samsung Galaxy 3 Bapak mampu tapi ingat Hani Masya Allah ya bukan kita ini saya mengajak ya untuk mendalami sabda Nabi yang mulia ini ya ada yang lebih penting dari hal itu yaitu jihad fisabilillah nafahkan di jalan Allah untuk dakwah untuk makin miskin untuk keluarga untuk yang lainnya lebih itu lebih berharga itu lebih nanti bekal pada akhirat itu hanya sebatas kesenangan duniawi syahwat selesai sudah jangan terpukau Pak ya. Nah, ini hadis yang mulia. Ya jadi hadis ini sebagai pengingat ketika kita maka ketika ada dalam riwayat Umar bin Khattab memperingatkan ada seorang sahabat dia ingin beli sesuatu langsung dia beli maka Umar menenggor. apakah kamu kalau kamu itu ingin kamu langsung beli nah, ini menandakan jelek katanya jangan begitu setiap eh, yang kamu inginkan dalam hati kamu melihat nih ada HP orang yang bagus beli beli beli langsung ini bu jelek itu bukan sifat orang beriman ada eh, pakaian ada tas maaf aja di sini sampai ada ibu-ibu yang beli tas harganya tujuh ribu buat apa ibu ibu ingat hadisnya mulia ini orang beriman eh tas harga 200 saja atas kan fungsinya nggak untuk ngangkut besi setrek. <laughs> ada di Qatar juga emas yang harga eh, eh tas yang harganya satu miliar saya pernah lihat bukan di Qatar di udah Dhabi salah yang tas itu di, di, di, dibuat dari berlian murni cuma buat apa itu itu ada glamor itu kemegahan uh, dunia itu sahwat semuanya itu sampai ada yang jualan tas beli tas harganya Ingat ibu ya, masya Allah. Tujuh ribu buat apa? Tas dua ratus aja udah masukin pak juga buku, pulpen, alat eh, kosmetik. Buat apa? Itu dua ratus sudah cukup dalam. Kita lihat penggunaannya bu, bukan harga. Tapi apa yang dicari di sana? Ingat. Nah, larinya takut, takutnya itu sombong. Sombong larinya hati-hati. Karena orang itu beli harga yang wah, yang mewah. Itu bukan untuk penggunaan, kan penggunaannya ringan, tapi karena ada niat yang lain hati-hati ah saya nggak sombong lah nggak sombong buat apa nanti ketika dicek di tasnya bagus sekali ya ini harganya tujuh ribu apa yang dikatakan itu Merah. apa yang ada di dalam hatinya ayah ya, pingin lebih daripada orang lain hati-hati ini tadi sifat sombong bisa menyeret dalam dalam ah, neraka bukan kita apa uh, bukan maaf saya atau membatasi silakan itu harta tapi ingat harta itu bukan harta kita Harta yang ada, yang ada itu bukan harta kita, Ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur ayat 33, harta kita itu harta Allah. Bukan harta kita. An-Nur ayat 33. Kalau Allah taala harta yang kita miliki bukan milik mutlak kita, bukan milik mutlak. Ingat, kita itu punya harta nggak bebas pak berarti nggak mutlak ingat nggak bebas betul ada zakatnya ada nisabnya buat sedekahnya kalau enggak itu menjadi malapetaka jadi azab betul itu bukan milik kita secara mutlak. Akan tetapi harta harta harta Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ingat ya, dalam surat An-Nur 33, "Wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum." Ingat ibu An-Nur 33, harta itu bukan harta ibu meskipun suami ngasih buat ibu nih buat kamu, enggak, bukan itu harta Allah. Enggak bebas kita untuk membelanjakannya. Allah Subhanahu wa taala apa berfirman, "Wa ata wa atuhum mimmalillah." Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikarniakannya kepadamu. Harta siapa? Mimalillah atau harta Allah. Maka yang merasa itu bukan harta kita. Meskipun jadi payah kita, ya iya. Itu siapa yang menjadikan kita bisa bekerja? Siapa yang menjadikan kita pintar? Siapa yang menjadikan kita bisa sampai ke Qatar? Allah Subhanahu wa taala. Maka penghasilan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Hidup kita, mati kita, ibadah kita hanya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Nah, juga Ingat harta itu di samping bukan mutlak milik kita, akan di, akan ditanya karena bukan harta milik kita akan ditanya oleh Allah dari mana harta itu datangnya dan dikemanakan di apa belanjanya dikemanakan ditanya dua kali. Nah karena bukan harta kita maka Allah akan menanya akan menanyai harta itu penunyakan kepada kita. Dalam hadis yang sahih lihat di sini ya, maksud pengingat. Harta itu akan ditanyakan oleh Allah dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan harta tersebut. Akan ditanya serupiah pun, sereal pun, Untuk di jalan Allah apa tidak? Hadis yang mulia, hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazal tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai nanti akan ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan umurnya wa ana wa ana ilmihi fima faala bih dan tentang ilmunya apakah dia dikerjakan apa apa dia diamalkan apa tidak ilmu itu tentang ilmu yang kita duduk di sini apa diamalkan apa tidak kemudian wa an malihi tentang hartanya tentang hartanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tentang hartanya akan ditanya dua. Kalau yang tadi sekali-sekali harta dua ibu Tentang hartanya akan ditanya Dari mana engkau dapatkan harta itu Dengan cara halal apa tidak Apa subhat apa tidak dan akan ditanya kemanakan kau belanjakan harta itu kemanakan belanjakan harta itu dengan cara yang halal apa di jalan di jalan yang halal apa jalan yang haram nah wa an jismihi fima ablahu dan tentang jasadnya tentang tubuhnya dipakai buat apa dia dihabiskan untuk apa tubuhnya untuk ngaji ya untuk jihad bisa untuk sholat untuk uh, bekerja eh, agar apa menghidupkan eh, untuk mancing <laughs> untuk yang lainnya untuk nonton film masyaallah naudzubillah ya hadis riwayat hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan sahihkan Imam Tirmizi ya, dan Ad-Darimi wal Bazzar wa Tabrani wal Bagh wal Baghawi ya, al-Baghdadi maaf ya hadisnya sahih Nah itu sebagai nasihat saja. Jadi jangan terpukau dengan kehidupan dunia. Ingat akan ditanya semua ibu ya. Jadi belanjakan harta itu sehematnya ya jangan banyakkan harta yang tidak perlu sampai glamor bermegah-megah ya orang memang zaman sekarang gengsi pak ya maaf aja saya tidak saya tidak tidak seuzon pada yang ada atau yang yang punya lebih tapi kalau yang yang punya apa namanya yang bisa uh, apa uh, untuk keperluan ya doruri penting dia punya HP yang bagus punya dia bisa mengerjakannya pu, apa punya kepentingan dalam hal itu nggak masalah tapi kadang ada yang tidak bisa Eh, nggak ada kepentingan untuk HP itu misalkan atau barang tertentu dia nggak bisa untuk mengerti apa namanya uh, menggunakannya gitu kan kadang saya juga kan nggak beli yang mahal nggak nggak tahu nggak ngerti juga dalamnya apa <laughs> apa yang mahal itu misalkan dia beli nah ada niat yang lain Allah ya dia ketika ditanya wah ini tasnya mahal sekali bu beli berapa tujuh ribu ini tasnya mahal sekali kan nah, Allah alam. Jadi hati-hati ya, jangan terbawa dengan kehidupan yang glamor. Jadi kita tawadu, <laughs> tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, tawadu Insya Allah itu adalah kebaikan bagi kita ya. Kalau seandainya Ibu ya kehidupan senang ini lebih berhak, maka para sahabat itu lebih berhak daripada kita. Para sahabat juhud sekali hidupnya, padahal harta itu berlimpah. Zamannya Umar udah futuhat di mana-mana, penaklukan Romawi, eh, Persia, sampai harta itu ber, apa harta itu melimpah ke Madinah. Tapi para sahabat zuhud sampai Salman Al Farisi dia menjadi gubernur kalau nggak salah di eh, Sam atau di Basra waktu itu asal ah, apa Salman Al Farisi Al Farisi dia jadi gubernur di daerah Basra. Dia hidupnya nggak punya apa-apa di rumahnya, dia punya hidupnya itu menganyam, menganyam kulit menjadi menjadi kayak apa namanya tempat tidur menjadi sarung itu kehidupan dia sehari-hari padahal dia seorang gubernur ketika dia memikul barang juga sendirian maka budaknya aku saja yang mikul enggak biar aku saja ini adalah keperluan saya luar biasa ya para sahabat yang mulia jadi begitu jadi eh, jangan terlena dengan kehidupan yang ada ya harus kembalikan pada syariat yang ada ya supaya kita tidak menyesal pada hari kemudian Allahumma alamiswab Hero kalam, nggak ada pertanyaan ya. Eh, mau asar kita lagi.